وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم أي كفتهم هذه الصورة وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل قال الشارح العلامة محمد بن صالح بثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على قول الشيخ محمد عند أن قال قال الشافعي رحمه الله الشافعي هو أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع Al-Hashimi Al-Qurashi Ini menunjukkan bahwa Beliau termasuk Min Ahlul Bait Wahuwa Qurashiyun Ulida Fi Ghuzza pada tahun 150 Hijriah. Wa tuwfiya bi Misra meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Berarti beliau berumur berapa ya, kawan? 54 tahun belum terlalu tua kemudian beliau meninggal rahimahullahu taala wa huwa ahadul a'immatil arba'ati salah seorang di antara imam madhab yang empat alal jami'i rahmatullahi taala. Semoga mereka semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang alim dalam bidang fikih, dalam hadis. Ya. Dan bahkan beliau di antara para ulama dan bahkan beliau yang paling pertama dalam menyusut kitab yang di dalamnya berisi tentang usul-usul dan kawaid-kawaid dalam usul fiqih dan mustalahul hadis dengan kitabnya Ar-Risalah ya walaupun bukan merupakan kitab yang mustaqil bukan kitab yang khusus menjelaskan tentang usul fikih tapi dengan kitab beliau tersebut kita berisalah menunjukkan bahwa beliau mempunyai ilmu dalam masalah ini masalah usul fikih dan faedah-faedah yang terdapat dalam sebagian masalah. Beliau telah sebutkan itu. Dan kitab risalah yang beliau karang itu atas permintaan salah seorang alim wa huwa min a'immatil jarh wa ta'dil Abdurrahman bin Mahdi mengharapkan pada lima Syafi'i untuk menulis hal-hal yang penting berkenaan tentang ad-din maka beliau pun nulis dan menjawab permintaan itu atas dorongan dari Abdul Hasan Ali Ibn Madini rahimahullah taala maka beliau pun menulis kitab berisalah hanya kitab itu sayang sekali mafqud tidak didapati sekarang ini ya tidak diketahui di mana rimbanya Adapun risalah kita berisalah yang masyhur sekarang ini yang tercetak dengan tahqiq Ahmad Syakir itu pada hakikatnya bukan risalah yang disebutkan dahulu. Nah, dan itu pada asalnya bukan tidak berbentuk risalah dalam artian dikirim dari si fulan ke dikirim menuju e, kepada sifulan yang lain tidak tapi itu berupa perkataan-perkataan alimah syafi'i yang ditulis dan dinukil oleh salah seorang muridnya yang kemudian dia pun menyusun dan membuat dalam satu kitab sehingga kemudian lama kelamaan masyur dengan penamaan Arisalah. Ar nah, ya, itu beliau imla ketika beliau sudah berada di Mesir. Dan beliau dikenal salah seorang imam dan a'immati al-madhab dan banyak yang mengikuti fikih beliau disebabkan karena ilmu beliau dalam masalah fikih. Beliau berkata rahimahullah, "Lau ma anzalallahu hujjatan Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu hujjah ala khalqihi illa hadhihi surah. lakafathum. Sekiranya Allah tidak menurunkan satu hujjah terhadap makhluknya kecuali surah ini maka itu sudah cukup bagi mereka. Perkataan ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah dan Syekh Mukbil rahimahullah sempat eh, mempertanyakan um, tentang sanad riwayat ini bahwa nafs seperti yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala ini belum diketahui dari mana riwayatnya yang ada yang mirip dengan ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Berkata Syekh Nusaimin rahimahullah menjelaskan perkataan Al-Imam Syafi'i. Muraduhu rahimahullah anna hadhihi surata kafiyatun lil khalq Maksud beliau rahimahullahu taala apabila benar penisbahan ini kepada beliau bahwa surah ini cukup lil khalqi pada seluruh makhluk fil hasbi ala tamassuki bi dinillah berkenaan tentang anjuran berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala bil imani wal amali salih dengan keimanan dan dengan amalan saleh وقد قلنا أن المراد بالعمل الصالح هو العمل المقبول amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan satu amalan tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua persyaratan yang masyhur yang sering kita dengarkan وهو الإخلاص ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الله والدعوة ke jalan Allah wasabri ala dhalik dan bersabar di atas dakwah tersebut وليس مراده أن هذه kafiyatun كافية للخلق في جميع الشريعة Dan bukanlah yang dimaksud bahwa surat ini cukup untuk seluruh makhluk dalam seluruh syariat. Bukan itu yang dimaksudkan. Akan tetapi dalam hal peringatan dan wasiat kepada umat ini secara global untuk dianjurkan pada mereka perkara-perkara yang akan menyelamatkan mereka di dunia wal akhirah. Itu yang dimaksud. Bukan berarti ayat-ayat yang lain yang merintahkan sholat, merintahkan untuk melaksanakan syariah. Demikian pula hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwakili dengan surah Al-Asr ini. Tidak demikian. Ya. Akan tapi penjelasan secara umum. Dalam artian ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut mengandung ya empat perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat al Asr mengandung pentingnya peringatan untuk berilmu kemudian beramal berdakwah dan bersabar di atas segala macam gangguan-gangguan di dalam berdakwah Wa qauluhu dan perkataan beliau. Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surata lakafathum. Lianna al-aqil al-basir. Karena orang yang berakal dan orang punya ilmu idza sami'a hadhihi surata au qara'aha apabila dia mendengarkan surah ini atau membacanya fala budda an yas'a ila takhlis nafsihi min al khusran maka tentunya dan harus dia akan berusaha untuk membersihkan dirinya dari yang namanya kerusian. Ketika dia mendengarkan firman Allah yang menyatakan innal insana lafi khusr maka dia berusaha untuk keluar dari orang-orang disebut sebagai orang-orang yang merugi. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ketika memberi petunjuk yang ini akan diperhatikan oleh seorang yang mempunyai akal dan orang punya ilmu untuk berusaha melaksanakan wasiat yang telah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan di dalam surah itu Wadzalika bittisafihi bihadhihi sifatil arba' yaitu dengan cara bersifat berakhlak dengan empat sifat ini. Al-iman ya. Di dalamnya kandungan untuk menuntut ilmu. Berilmu tentang ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatud dinil islam bil adillah. Wal 'amalus salih Wattawasidil haq Wattawasidil Sehingga orang yang melaksanakan keempat perkara ini selamat dari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kerugian. Maka seorang yang punya ilmu, seorang berakal, dia akan memanfaatkan akalnya untuk selalu mencari yang terbaik, mencari yang menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan dirinya. Ku anfusakum wa ahlikum nara وقال البخاري رحمه الله البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري بعد المغيرة بن من يا أخوان بردزبة الجؤفي مولاهم البخاري ولد ببخارى Beliau dilahirkan di Bukhara di Syawal sanad arba'in wa tis'ina wa mi'ah pada tahun 194 wa nasha'a yatiman Di hijri walidatih dan beliau tumbuh dalam keadaan beliau sudah yatim. Ayahnya sudah meninggal. Ya, di pangkuan ibunya. Wa tuwfiya rahimahullahu fi khartang, Masya Allah. Dan beliau meninggal rahimahullah di Khartank. khartangka ya baldatun ala farsakh ala farsakhaini min Samarqand satu negeri yang jaraknya dua farsakh dari daerah Samarqand pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah. Berarti berapa umur beliau, ikhwan? 194 meninggalnya tahun 256 50 tahun Hah? 62 Hah? 62 tahun Masya Allah Wa asbaha imaman Min a'immatil hadith hmm. ومن حفاظ الحديث dan kitabnya adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Nah, Masya Allah. Beliau bukan orang Arab. Beliau dari Bukhara. Dan kalau antum melihat para ulama yang mereka dari kalangan muhaddisin dari kalangan ahli lughah ya dan yang lainnya kebanyakan dari orang-orang selain orang Arab ini menunjukkan kesungguhan mereka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang mungkin pada asalnya mereka tidak memahami yang namanya bahasa Arab belajar sedikit demi sedikit sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka disebabkan karena kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu ilmu kitab wa sunnah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan Inna Allah azza wa jalla ar rajul biqadri tamassuk tamassukih bis sunnah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang sesuai kadar uh, berpegang teguhnya dia terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل bab ilmu itu sebelum berkata dan berbuat dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam." Maka berilmulah kamu. Ini perintah untuk berilmu terlebih dahulu. Annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik. Kemudian setelah itu meminta ampun terhadap dosa-dosamu. Dengan dalil ini beliau menjadikan asas di dalam berkata dan berbuat adalah ilmu. Qala syarih rahimahullah istadalla al-Bukhari rahimahullah bihadhihi al-ayati. Al-Imam al-Bukhari berdalil dengan ayat ini ala wujubil bada'ati bil ilm. Tas wajibnya memulai dengan ilmu qabla al-qawli wal amal. Sebelum berkata dan sebelum beramal. Wahada dalilun asari. Dan ini merupakan dalil dari asar, dari kitabullah. Ya dulu ala anna insana ya'lamu awalan thumma ya'malu thaniyan. Yang hendaknya seorang manusia dia berilmu terlebih dahulu. Al-ilmu qabla kulli syai. Kemudian beramal. Itu poin yang kedua. Oleh karena itu tercela orang-orang perbanyak amalan dalam keadaan mereka mengamalkan sesuatu yang tanpa disertai dengan ilmu. wahuna hunaka dalilun akli nazariyun. Ya, jadi ini dalil secara nakli dari Al-Qur'an bahwa seorang harus dituntut untuk berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Ya, bukan berarti hanya dalil ini saja, banyak dalil yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang para pengikut Rasulullah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ini juga merupakan dalil bahwa seorang yang berdakwah, seorang yang beramal, diharuskan punya ilmu. Ala basiratin. Di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil secara akal, ya, secara nazari, Naam dan ini tentunya hanya sebagai penguat saja. Ya Yadullu ala anna al-ilma qabla al-qali wal amal yang menunjukkan bahwa ilmu didahulukan sebelum berkata dan berbuat. Wa dzalika li anna al-qaula awil amala bahwa satu perkataan ataukah amalan la yakunu sahihan makbulan tidaklah benar dan tidak diterima hatta yakuna ala wifqi syariah sampai apabila amalan dan perkataan itu sesuai dengan syariat wala yumkinu ayya'lamal insanu dan tidaklah memungkinkan bagi seorang manusia mengetahui anna amalahu ala wifqi syariati bahwa amalannya itu berada di atas syariat yang sesungguhnya illa bil ilm. Kecuali dengan ilmu. Bagaimana mungkin dia bisa mengetahui bahwa dia berada di atas syariat? Kecuali dengan ilmu. Ya. Sebab terkadang seorang beramal akan tapi amalan tersebut tanpa dibangun di atas ilmu. Dan terkadang seorang beramal kalau dilihat dari sisi dalil, ada dalilnya dalam Alkitab dan As-Sunnah. Akan tetapi ketika dia beristidlal bukan istidlal dengan ilmu tapi istidlal dengan taklid taklidul aba taklidul hmm, taklid dan ikut-ikutan pada teman yang lain atau kata taklid terhadap kelompoknya bukan ini yang diinginkan itu menunjukkan bahwa dia beramal tanpa disertai dengan ilmu akan tapi yang dimaksudkan adalah seorang yang beramal dia beramal dengan sesuai apa yang datang dari syariat Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia mempunyai hujah berupa dalil dari kitab wa sunnah. Walakin hunaka asya'a huna hunaka asya'u ya'lamuha al-insanu bi fitratihi akan tetapi di sana ada perkara-perkara yang seorang manusia dengan fitrahnya dia mengetahui dia berilmu dengannya kal ilmi bi anna Allah ilahun wahidun seperti ilmunya bahwa Allah itu satu fa inna hadha qad futira alaihi al-'abdu maka sesungguhnya ini ya merupakan satu yang telah menjadi fitrah seorang hamba yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai fitrah mereka untuk menetapkan bahwa Allah itu satu. Walihada la yahtaju ila ana'in kabirin fit ta'allum. Oleh karena itu, perkara yang seperti ini tidaklah membutuhkan tenaga yang besar untuk mempelajarinya. Membahas semuanya untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu satu. Ya. Tidak perlu. Nah, ya mungkin saja bagi mereka-mereka yang punya keraguan terhadap wujudullah adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin. Ya. Dijelaskan pada mereka. Adapun kaum muslimin, fitrah mereka mereka menerima itu. Ya, tauhid atau rububiyah. Mereka menerima. Maka itu bukan inti dalam permasalahan tauhid yang membedakan antara musyrikin dan muslimin. Amal masa masailul juz'iyatul muntashirah adapun permasalahan-permasalahan yang sifatnya juz'i ya yang sifatnya furu' yang membutuhkan dalil al muntashirah yang tersebar fahiyal lati tahtaju ila ta'allumin wa tafrisi juhudin maka yang seperti inilah yang dibutuhkan untuk belajar dan mengerahkan kemampuan dan kekuatan semata-mata untuk memperolehnya. Jadi ikhwan din azakumullah ini penjelasan yang singkat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkenaan tentang perkataan Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.